ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Rahimakumullah Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya Karena pada pagi hari ini Alhamdulillah kita diketemukan kembali Untuk tiada lain menuntut ilmu syar'i mempelajari dan mengkaji agama kita dinul Islam yang sangat kita cintai meneruskan pembahasan kita mengkaji kitab Talmisul Iblis Ibu Daya Iblis atau Merangkap Iblis La'anatullah yang dikarang oleh ulama Ahlu Sunnah yaitu Al-Imam Ibnu Ibnu Jauzi rahimahullah taala yang hidup abad ke-5 Hijriah. <clears throat> Nah, sebelumnya sebelum kita meneruskan pembahasan kita tentang uh, firqah-firqah ya, atau golongan-golongan ahlu bid'ah kelompok-kelompok yang masuk ke dalam 72 golongan 72 golongan yang dimana Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang sahih mereka itu adalah kulluhum finnar semuanya tempatnya di neraka pada hari kiamat kenapa karena mereka adalah kelompok atau golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah dan dalam manhaj dalam akidah dan dalam manhaj sebelum <clears throat> membahas tentang kelompok yang berikutnya yaitu tentang murjiah ya tentang murjiah di mana eh, murjiah adalah paham ya, pokok ya yang pertama muncul ya setelah qadariyah setelah khawarij setelah, setelah jahmiyah maka mungkin yang keempat ya murjiah itu yang keempat kelompok yang keempat dari 12 golongan itu. Nah sebelumnya ini untuk apa namanya e, meneguhkan kita di atas ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin ada pertanyaan mengapa kita harus bersama ahlu sunnah? Mengapa kita juga e, menyalahkan mereka yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah? Nah supaya kita lebih memahami tentang ahlu sunnah wal jamaah untuk melengkapi yang dulu di mana keutamaan-keutamaan ahlu sunnah wal jamaah jadi kita harus mengetahui kita ini ahlu sunnah dan apa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kita harus mengetahui tentang keutamaan ahlu sunnah ini di antara kelompok-kelompok yang lain supaya lebih kita teguh ya konsisten istiqomah di atas manhaj yang lurus ini. Ya, udah diterangkan tentang ahlu sunnah wal jamaah ibu ya di awal secara panjang lebar. Di mana saya mengutip perkataan Al Imam Al Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah bahwasanya ahlu sunnah huwa Islam wal Islamu wa as-sunnah. Jadi ahlu sunnah itu adalah Islam itu sendiri dan Islam itu adalah ya itulah ahlu sunnah. jadi kalau berbicara ahlu sunnah itu berbicara tentang manhaj Islam yang lurus, baik Islam secara umum, baik Islam secara khusus. Ibu ya, saya sebutkan Islam itu ada secara umum yaitu Islam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dinul Islam dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan Islam secara khusus adalah yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam secara khusus. Yang dimana tidak ada uh, agama yang diridhoi kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Islam yang mana yang diridai yang zaman sekarang yaitu Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu Islam. Ketika menerangkan tentang sunnah kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang dimana ya, yang dibawa, yang sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Nah, kita supaya lebih memahami tentang sunnah, keutamaannya, ya, tentang ahlu sunnah ini diantara kelompok-kelompok yang lain. Yang pertama diantara keutamaan-keutamaan ahlu sunnah wal jamaah keutamaannya. Ya. Yang pertama bahwasanya mereka bahwasanya mereka ahlu sunnah adalah adalah orang-orang yang dijanjikan selamat dari ancaman neraka pada hari kiamat. Ini yang pertama ya, kita harus uh, pegang ya tentang pemahaman ini bahwasanya mereka Ahlus sunnah adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat atau diselamatkan dari ancaman neraka pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنان وسبعين في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة Bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan ulama yang lain. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Dari ahlul kitab siapa? Iya, dari ahlul kitab adalah pasti kalau menyebut ahlul kitab adalah Nasara, itu Nasrani dan Yahudi. Ya, ahlul kitab Nasara, Yahudi. Itu yang lainnya bukan ahlul kitab, ya Hindu, Buddha, Konghucu, uh, yang lainnya itu adalah wasaniyun bahasa Arabnya wasaniyun yaitu al musyrikun ya, penyembah berhala ya, ahlu kita maupun musyrikin wasaniyun mereka penduduk neraka selama-lamanya innalladzina kafaru min ahli kita wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah Al-Bainah ya ayat berapa? 4 dari 5 Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan Ahlul Kitab siapa? Nasoro dan Yahudi Wal musyrikin siapa? Mencakup semuanya Baik musyrikin di zaman Nabi ataupun musyrikin yang sekarang ya, Baik maksud ma maks apa, masuk ke dalamnya orang ateis Orang komunis, Konghucu ya, Semua yang apa menyembah wasaniin dan itu yaitu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ya eh, apa benda ataupun matahari yang lain. Nah, jadi intinya ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab Nasara Yahudi itu telah berpecah menjadi 72 golongan milah ya golongan dan semuanya bahasanya agama ini milah ini ya, Islam akan berpecah menjadi 73 golongan yang 72 itu semuanya tempatnya di neraka wawah kita biljan ada yang satu yang satu adalah tempatnya di surga ya hiya wa al jamaah yang satu itu adalah al jamaah dalam hadis ini. ini ber, eh, apa namanya redaksinya berbeda-beda tapi sahih dalam buku ini kan redaksi Imam Tirmidzi ya jadi intinya yang satu golongan adalah al jamaah nah dengan hadis ini riwayat Imam Abu Daud bahasanya ahlu sunnah adalah mereka yang dikecualikan maksudnya tidak dilancam dengan neraka ya tidak diancam dengan neraka ini keutamaannya ya, adapun ada ahlu sunnah yang masuk neraka misalkan karena kemaksiatan bukan karena bid'ahnya mereka kemaksiatan misalkan pernah riba ataupun khamr yang lainnya kalau itu ia apa di, bawah masyiah di bawah kehendak Allah kalau diazab dulu kalau diampuni karena ada tauhid di atas sunnah maka diampuni nah kemudian yang kedua yang kedua di antara keutamaan ahlu sunnah wal jamaah harus kita ketahui bahwasanya mereka bahwasanya mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang dijanjikan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya ya, mereka harus sunnah adalah kelompok atau orang-orang yang dijanjikan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ditolong di dunia ya ataupun dapat pertolongan di akhirat. Ditolong di akhirat di antaranya adalah janji dalam surat uh, dalam surat Ghafir ayat 51. Allah Subhanahu wa taala akan menolong ahlu sunnah wal jamaah orang-orang ahlu sunnah di atas sunnah dan tauhid dalam surat Ghafir atau surat surat apa? Ghafir surat apa? Bukan Al-Mu'minun Al-Mu'min Ghafir itu namanya ada dua Ghafir dan Al-Mu'min ayat 51 Surat Al-Mu'min Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ya Al-Mu'min ayat 51 Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami Dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Dan pada hari berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat Nah, di sini sebutkan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Ya, maka berkata salam wa awalun nas manusia yang paling utama yang mendapatkan janji di atas ya mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat siapa manusia yang paling utama yang paling berhak adalah mereka ahlu sunnah karena ahlu sunnah adalah orang-orang yang membawa panji-panji tauhid dan panji-panji sunnah. Jadi yang dimaksud dengan ini kata salaf waladina amanu orang beriman di sini adalah orang yang memegang teguh tauhid melihat tauhid dalam beragama dan juga sunnah dalam hidupnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan tolong ahlu sunnah di dunia dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong ahlu sunnah di dunia Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qa'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadhalik muttafaqun alaih Bukhari Muslim muttafaqun alaih kalau mendengar muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. ini dua-duanya mengeluarkan meskipun beda redaksinya dan redaksi yang saya bawakan ini redaksi dari hadis Muslim. Uh, Rasulullah SAW bersabda senantiasa ada segolongan orang dari umatku. Nah dari umatku itu Abu sunnah yang mendapat kemenangan, yang dapat kemenangan memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak bisa dibuat celaka oleh orang-orang yang uh, menentang mereka tidak bisa memberi mudarat ya mereka yang menentang arus sunnah hingga datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian ini hadis riwayat Imam uh, Muttafaqun alaih nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi uh, eh, ahlu sunnah ketika di dunia dan ya di sini waki apa waki itu ya apa namanya realita apa terjadi ibu ya, dari zaman uh, Umar bin Khattab, yang zamannya Utsman, zamannya Ali. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memenangkan ya uh, kaum muslimin dalam peperangan, dalam uh, jihad ya sampai apa membebaskan Syam, membebaskan Yaman, seluruh jazirah Arab di, di apa dibebaskan oleh kaum muslimin. Ya, takluk semuanya. Nah, ini adalah wakil ada terjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bisa mendorotkan mereka sampai zamannya Imam Ahmad juga kan <clears throat> jadi setiap zaman intinya pasti ada ahlu sunnah ini nggak apa tidak akan uh, redup dakwah ini ibu sampai hari kiamat ingat ini janji Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah tolong terus meskipun banyak kecaman banyak yang menghalangi itu nggak akan memudaratkan enggak ya meskipun orangnya ada yang dibunuh ya tetap nanti akan tumbuh seribu ada yang dipenjara nanti tetap ada yang berdakwah terus terus Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan arus sunnah ini untuk menolong agamanya. Dari zaman Imam Ahmad bin Hambal itu ya sampai dicambuk di penjara eh, Imam Ahmad ya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kuat sampai mazhabnya tersebar dikatakan imam ahlus sunnah. Kemudian di zaman Ibnu Taimiyah sampai Ibnu Taimiyah di penjara disiksa. Kemudian bersabar, berdoa. Di lawan dakwahnya banyak sekali dan diancam untuk dibunuh tapi nggak bisa membunuhnya ya nggak usah membunuhnya sampai akhirnya beliau dikeluarkan dan rajanya sudah sudah berganti kemudian dia rujuk kepada al sunnah akhirnya Ibnu Taimiyah dihormati nah inilah jadi Allah terus sampai jenuhnya Abdul uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tegaklah al sunnah terus sampai nanti akhir zaman sampai nanti orang pemuda yang keluar menghadapi dajjal di Madinah siapa dia? Ahlus ibu para ulama nanti dalam hadis yang sahih itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ketika Dajjal hendak menuju Madinah kemudian ada seorang pemuda yang keluar dari Madinah ya dia menghadang Dajjal keluar dari Madinah pemuda itu dengan berapa orang itulah Taifah Mansurah itu yang diberitakan oleh Rasulullah sampai akhir zaman Taifah Mansurah itu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang berapa dengan Dajjal ini hadisnya sahih ya kemudian oleh Dajjal dikatakan beriman kepadaku maka pemuda itu mengatakan sungguh aku sudah tahu mengenal engkau adalah Dajjal karena di, di kening kamu itu ada tulisan kafar nah, ini orang beriman uh, kemudian dimana kalau aku bunuh engkau dan aku hidupkan engkau akan mengimaniku coba saja engkau bunuh dibunuh pemuda itu ini ahlu sunnah yang akhir zaman. Dibunuh pemuda itu ibu. Dibunuh kemudian dihidupkan lagi. Hidup. Hidup pemuda itu. Sudah dibunuh hidup. Kemudian apa kamu masih beriman? Wah sekarang saya sekarang saya tambah yakin bahwasanya kau itu dajjal Allah. Karena hal ini sudah diberitakan oleh Nabi dalam hadisnya. Gitu kan? Ketika ada seorang pemuda dibunuh hidup lagi, nah, semakin yakin. Buat ini saya kejadiannya. Saya mendapatkan dari hadis Nabi di Ahlus Sunnah ya yang memegang teguh sunnah Nabi SAW sampai hari zaman, akhir zaman. Maka bunuh lagi sekali lagi aku. Maka dibunuh, tapi ketika mau dibunuh Rasulullah uh, si apa lehernya itu keras, jadi nggak bisa lagi dipenggal, nggak berhasil. Nah maka akhirnya kemudian pemuda itu mau ditangkap, kemudian lari ke Madinah karena pasukan Dajjalnya banyak sekali. Akhirnya diput, uh, apa, ada Imam Mahdi dipukul sampai ke Palestina. Intinya terjadilah akhir zaman itu kejadian peperangan antara Dajjal dengan kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Intinya para ulama ya dalam syarah hadis itu ketika menjelaskan tentang pemuda itu inilah taifah mansurah di akhir zaman katanya. Inilah ahlu sunnah ya yang menghadang sampai bisa mengetahui tanda-tandanya ya ada apa dari hadis Nabi saw kemudian perbuatannya juga. Nah intinya Eh, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong agama ini meskipun banyak uh, halangan ya tetap agama Allah akan tetap apa eh, bersinar sampai hari kiamat sampai datang nanti yaitu kedatangan Allah apa yaitu datangnya rih ya apa angin yang mencabut nyawanya orang beriman pada akhir zaman ada angin yang lembut betul kan belum dengar? di antara asratus saat tanda-tanda hari kiamat akan ada angin yang lembut sekali Angin itu akan mencari orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan Meskipun sebiji zarah, dia cari terus Nanti orang-orang beriman dicabut dengan adanya angin itu Meskipun sampai orang bersembunyi di, di, di, di, dasar gunung Maka angin itu akan masuk ke dalam gunung itu kata Rasulullah Dan akan mengambilnya Sehingga nggak ada yang tersisa di muka bumi Kecuali orang-orang yang kafir Orang beriman sudah diangkat duluan Maka ditegakkanlah hari kiamat Nah tentang angin ini ada ciri hari kiamat kubro adanya angin yang yang lembut ya yang Allah turunkan untuk mengambil nyawa ruh-ruhnya orang beriman. Ya hadis ya, sahih. Nah, jadi ini maksudnya saya memberitahu bahwasanya mereka ahlu sunnah orang-orang yang akan apa, dapat janji dengan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat ibu ya. Nah ini ahlu sunnah berjemaah. Ya, mengapa kita harus selalu bersama dengan Allah Sunnah supaya uh, apa senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Uh, yang ketiga, ketiga ibu keutamaan ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, bahwasanya orang-orang soleh, bahwasanya orang-orang soleh di antara mereka, di antara ahlu sunnah orang-orang solehnya adalah wali-wali Allah Taala yang sebenarnya dan berang siapa memusuhi mereka maka diancam akan diperangi oleh Allah Ta'ala yang ketiga bahwasanya orang-orang soleh di antara mereka di antara sunnah adalah wali-wali Allah yang sebenarnya wali-wali Allah yang sebenarnya ya bukan wali songo saja ya wali-wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa khususnya adalah ahlu sunnah wal jamaah dan barang siapa yang musuhi mereka barang siapa yang musuhi wali-wali Allah maka diancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perangi orang itu Allah izinkan untuk perang dengan orang yang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling utama siapa? Yang paling terdepan siapa wali-wali Allah? Abu Bakar. Abu Bakar saja Wali-wali Allah yang paling terdepan adalah para sahabat Nabi SAW semuanya. Ibu ya, kalau tanya wali-wali Allah itu para sahabat Nabi yang paling depan. Akhirnya setelahnya mengikuti mereka para imam. Jadi bukan hanya sebatas sembilan wali itu. Ya, enggak ada dalam Islam dalam hadis wali itu hanya sembilan enggak. Ya paling utama sahabat sahabat itu ketika Nabi meninggal jumlahnya mencapai 140 ribu lebih. Ketika Rasul meninggal jumlah sahabat itu 140 ribu ketika Fatu Mekah wah haji wada itu banyak sekali orang nah, itu sahabat Nabi semua insya Allah yang bertemu dengan Nabi beriman akan masuk surga semuanya meskipun keutamanya bertingkat-tingkat kan ya sahabat itu tidak satu level ibu yang pertama siapa yang paling ini yang terbaik adalah yang empat itu yang empat itu yang terbaik yang di empat disusun yang pertama Abu Bakar kemudian Umar kemudian Usman kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an empat ini tidak boleh uh, tertukar ibu ya ini harus berurut nggak boleh misalkan e, Umar dulu lah sebelum Utsman e, Umar dulu sebelum Abu Bakar atau Utsman dulu Ali dulu sebelum uh, Utsman ini nggak boleh harus berurut jadi urutan ini urutan keutamaan ya, Abu Bakar Siddiq orang yang paling afdol paling utama setelah para nabi nah setelah Abu Bakar siapa Umar ketika Umar hidup nggak ada orang yang paling mulia yaitu Umar hanya Umar saja setelah para nabi Ketika Umar meninggal, nggak ada orang paling mulia yaitu Utsman. Ketika Utsman meninggal, nggak ada orang paling mulia kecuali Ali. Jadi hututan khalifah itu eh, sama dengan tuntutan keutamaan. Eh, kemudian sisanya siapa? Sisanya dari empat itu tabiin al-asyrah al-asyrah al-asyrah mubashirin bil jannah. Asyrah berapa? Iya, 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Nah, kan 10 orang siapa? Siapa, Bu? Iya, jadi sepuluh itu sepuluh itu yang empatnya sudah dimasukin tadi. Iya. Jadi sisanya enam. Nah, yang enam itu siapa? Coba sebutin enam sampai lengkap. Satu Abdurrahman bin Auf. Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah dua. Jaid ya? bin Zaid apa Zaid? Zaid. Bukan Zaid bin Thabit. Tapi ah, Sa'id eh, bukan Zaid bin uh, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Itu eh, itunya Umar, ah, adik Imar, adik iparnya Umar. Ya, Zaid bin Sa'id. Zaid bin Sa'id. Uh, kemudian siapa lagi? Ubair bin Jarrah sudah tiga kemudian Hah? siapa ibu sisanya masih ada berapa tiga ya tiga siapa yang bisa yang biasa yang bisa uh, berjalan di atas uh, lautan dan tentaranya dengan tentaranya siapa itu terkenal kan ada sahabat Nabi yang bisa berjalan di atas lautan ibu dengan kuda Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas ditulis Bu ya supaya dihafalin. Ini yang 10 harus hafal. nanti apalagi yang lainnya kan lebih banyak. Uh, Sa'ad bin Abi Waqqas yang yang melintas di atas lautan dengan tentaranya ketika membuka uh, Syam ya. Kemudian siapa? Amr bin As. Ya, kemudian siapa? Talha bin Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Amr bin As, kemudian tadi Zaid bin Sa'id, kemudian Talha bin Ubaidillah. Nah, ini yang enam ini tidak diurut. Jadi semuanya sama eh, eh, apa levelnya, Enggak ada, nggak ada urutan yang enam ini sisanya. Kemudian baru setelahnya itu adalah siapa? Yaitu Ahlul Badar yang jumlahnya 315. 315 Ahlul Badar, setelahnya Ahlul Ahlul Badar Ibu. Setelah Ahlul Badar adalah mereka yang ikut Baitur Ridwan. Jadi ini tingkatan-tingkatan sahabat sebutkan Ibu ya. Setelah yang 10 itu Ahlul Badar yang jumlahnya 300 semua yang Ahlul Badar itu yang paling utama di antara sahabat. 300 orang, semuanya masuk surga. Ahlul Badar 315 orang yang ikut di perang Badar itu. 315. Kemudian setelahnya adalah orang yang ikut bayar bayar apa eh, bayar Ridwan. bayar Ridwan itu jumlahnya berapa ya? 12 ribuan lebih sahabatnya. Ketika kapan? Ketika bayar Ridwan itu ketika apa? Ketika mau haji ya, ketika ah, mau umroh nggak jadi kemudian bersumpah di bawah pohon itu. Jumlahnya banyak. Kemudian setelahnya adalah orang yang ikut Fatu Mekah. Ikut Fatu Mekah itu banyak ya itu jadi itu keutamaan para sahabat diruntut nggak semuanya ya nggak nggak semuanya apa nggak semuanya sama ibu ya yang yang Islam yang dia masuk Islam sebelum Fatu Mekah dengan yang, yang masuk Islam setelah Fatu Mekah itu beda tingkatannya ya ah, nah itu sepuluh orang masuk surga tadi diantaranya yang paling utama jadi intinya bahwasanya kembali ke sini itu namanya wali-wali Allah. Kalau ditanya siapa wali Allah, para sahabat seluruhnya, di banyak. Setelahnya ya para tabiin, setelahnya adalah para tabiin, setelahnya para imam. Terus ya siapa yang mengikuti mereka? Para ulama yang memegang eh, panji-panji uh, tauhid dan ahlu sunnah mereka lah wali-wali Allah. Sungguhnya orang wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, jadi uh, ini bahwasanya orang-orang yang soleh di antara mereka al dan adalah wali-wali Allah Ibu yang sesungguhnya sebenarnya dan barang siapa memusuhi mereka maka diancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oh, Ibu maaf, tadi ada yang ketinggalan. Ada yang salah nggak yang 10 itu? Bukan Amr bin As tapi Zubair bin Awam maaf gitu ya Amr bin As tidak masuk Amr bin As itu tidak masuk ke sana tapi masuk ke Ahlul Badar jadi uh, Amr bin As diganti Zubir bin Awam Zubir bin Awam itu suaminya Asma Asma itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq jadi itu menantunya Abu Bakar As-Siddiq Zubair bin Awam ya Zubir bin Awam nah, kemudian di sini Bu ya hadisnya mana tentang hal ini bahwasanya uh, apa Ahlus sunnah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala" sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." وما يزال عبدي يتقرب إلى إلي ilayya حتى أحبه hatta uhibbu hadis riwayat Imam Bukhari jadi dasarnya tentang ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka ahlus sunnah ahlus sunnah orang saleh dari ahlus sunnah mereka wali-wali Allah di mana di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda apa berfirman dalam dalam hadis kursi barang siapa ia memusuhi wali-waliku Barang siapa yang memusuhi wali-waliku Maka sungguh aku telah izinkan Aku telah izinkan atau aku sudah maklumkan Untuk perang Untuk memeranginya ya. Iya jadi, jadi kata apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi, barang siapa yang memerangi wali-waliku, Barang siapa yang memerangi wali-waliku, wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para sahabat, ya, para imam yang yang memusuhi, maaf, bukan memerangi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, memusuhinya. E, maka sungguh aku telah memaklumkan untuk apa peperangan untuk memeranginya memerangi orang-orang yang musuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka, siapa yang mencaci para sahabat, ya itu sudah siap-siap untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di dunia maupun di akhirat di, di azab dengan azab yang pedih. Barang siapa yang yang benci pada para sahabat satu pun sahabat tidak boleh dibenci, semuanya harus dicintai, enggak dibeda-bedakan. Ya, dicintai semuanya tapi keutamaan tentu ada perbedaannya. Uh, barang siapa yang memusuhi wali-waliku maka sungguh aku telah maklumkan aku telah uh, apa namanya umumkan untuk apa memeranginya mengadakan perangan dan tidaklah seorang hamba atau tidaklah hamba-hambaku mendekatkan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amal yang sangat aku cintai ya yaitu daripada amal-amal uh, uh, apa amalan yang wajib jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amal yang sangat amal yang sangat aku cintai kata Allah dari amalan-amalan yang wajib. Dan senantiasa hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya sehingga aku mencintai ini hadis yang setelahnya itu itu tentang sifat wali-wali Allah diantaranya mengerjakan yang wajib Allah sangat mencintainya Kemudian ditambah lagi mengerjakan yang sunnah, maka Allah semakin mencintainya begitu. Ini hadis yang panjang, riwayat Imam Bukhari. Jadi yang dimaksud dengan abdi kata para eh, apa syarat para hadis ini abdi di sini hamba-hambaku siapa? Mereka adalah wali-wali Allah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah Nah kemudian keutamaan berikutnya ibu yang keempat tentang ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya bahwasanya ahlu sunnah mereka orang-orang yang akan mendatangi telaga haud Rasul Sallallahu Alaihi nah, jadi ahlu sunnah adalah mereka orang-orang yang akan mendatangi telaga Nabi, namanya haud itu nanti pada hari kiamat, yang dimana jumlah uh, jumlah ceretnya jumlah gelasnya atau ceret atau teko ya se se sejumlah bintang di, di, di langit uh, airnya lebih manis daripada madu bukan seperti madu lebih manis dari madu ya lebih putih daripada susu ya siapa yang meminumnya maka tidak akan tidak akan haus selama lamanya semua umat Nabi akan mendatangi haud ini kecuali ahlu bid'ah ya, berarti ahlu sunnah yang akan mendatanginya Ahlu bid'ah dilarang dilarang jadi yang datang mendatangi hanya ahlul sunnah saja dalam hadis yang sahih hadis yang sahih dari Abu Hurairah, ibu darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ala ya la yadan la la danani rijalun an hawdi kama yudad kama yudadul ba'ira al-dal al-dal unadihim ala haluma ala haluma ala haluma fayuq fayuqal innahum qad badalu ba'daka fa'qulu suqan suqan hadis riwayat muslim di sini Rasulullah SAW bersabda ketahuilah ada sekelompok orang yang akan terhalang akan akan di, dihadang maksudnya dihalau dihadang dari telaga aku mau datang dia dihalau begitu sebagaimana dihalaunya unta-unta ya ketika mau minum gitu kan dihalau oleh pengembalanya kan kemudian aku menyuruh mereka menyuruh mereka orang yang dihalau itu ya kemarilah kemarilah kalian kemarilah kemari kali, kalian kemudian fayuqal ada yang menyebutkan kepadaku innahum semuanya mereka ya telah mengganti agamamu maksudnya melakukan kebidahan dalam agama setelah setelah sepeninggalan kamu ya Rasulullah SAW maka Rasul mengatakan sukon sukon maka mereka berhak mendapatkan demikian gitu kan mereka layak layak demikian. Nah ini intinya mereka yang melakukan bid'ah menambah-nambah syariat dalam mengganti syariat Nabi maka terhalang dari minum apa telaga Rasul SAW pada hari kiamat. Maka kebalikan ahlu sunnah mereka akan mendatanginya, meminumnya dan menikmati air tersebut. Nah ini dalil di mana Bahasanya ahlu sunnah mereka yang akan mendatangi haud ya haud ini telaga Nabi SAW pada hari kiamat yang kelima keutamaan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka bahwasanya mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang sangat jauh dari ridah yang sangat jauh dari ridah yaitu kemurtadan ya ahlu sunnah itu orang-orang yang ya, ya sangat jauh gak mungkin ahlu sunnah, ahlu sunnah itu akan murtad akan murtad dari agama keluar dari agama Islam dan juga jauh dari kemunafikan. Jadi yang kelima bahwasanya mereka alusuna adalah orang-orang yang sangat jauh dari lidah. Lidah ini murtad maksudnya, keluar daripada Islam dan jauh dari kemunafikan. Jadi nggak ada ceritanya alusuna dari dulu itu keluar daripada Islam enggak. Yang banyak keluar dari Islam itu orang munafik. Ya orang ahlu bidah kebanyakan mereka keluar daripada uh, Islam. Alusuna kalau memegang sunnah sudah nggak akan bisa keluar ya kalau jujur tentunya ya dengan hati yang jujur. Eh, berkata tabi'in seorang tabi'in qala Ibnu Aun tentang asar. Jadi ada asar tentang asar, ada asar dari tabi'in. Ibnu Aun mengatakan kana Muhammad Muhammad bin Sulaiman al-Yasar mungkin ini seorang tabi'in besar yara anna asra anna asra an-nasi ridda ahlul hawa. Ah, Muhammad ini seorang tabi'in eh, apa melihat atau berpendapat bahwasanya orang yang paling cepat sekali e, keluar daripada Islam murtad adalah ahlul hawa. Itu ahlul hawa itu ahlul bid'ah maksudnya. Jadi ahlus ahlus sunnah itu sangat jauh sekali dia apa namanya untuk keluar daripada Islam. Dan kemudian juga ya ini yang yang kelima. Jadi tidak mungkin ya ahlus sunnah itu e, akan keluar daripada Islam. Allah akan menjaganya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dan ini berkata Ibnu Taimiyah dalam majmunya juga dikatakan bahwasanya ini adalah eh, perkataan tabi besar ini adalah eh, apa terjadi. Jadi banyak di zaman Ibnu Taimiyah orang-orang yang ahlu bidah, yang ahlul hawa, akhirnya mereka murtad katanya. Jadi mereka apa namanya? seperti orang-orang sufi yang mereka mengatakan tentang ada wujudatul wujud yang murtad, tentang kasyaf di mana mereka bisa melihat Allah, ya murtad kata Ibnu Taimiyah ya pemikiran-pemikiran mereka, akidah-akidah mereka itu akan menjadikan mereka keluar daripada Islam seperti Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah ya jadi murtad akhirnya dan begitu intinya ada al sunnah nggak mungkin nggak akan bisa murtad dari agama Islam kemudian yang keenam keenam bahwasanya wajah-wajah mereka bahwasanya wajah-wajah al sunnah wal jamaah pada hari kiamat itu putih bersih bersinar Ya, jadi wajah-wajah Ahlussunnah wal Jamaah itu pada hari kiamat nanti akan terlihat bersih, putih dan bersinar. Dibedakan dengan orang-orang yang orang lain. Ya. Orang munafik, ahlul bidah itu akan kelam, hitam mukanya itu. Uh, Ibnu Hatim, Qala Ibnu Hatim dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Hatim yang dari mana dari ya, riwayat dari Sa'id bin uh, Jubair yaitu seorang tabi'in Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yauma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh dalam surat Al-Imran ya dalam surat Al-Imran yauma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh pada hari di mana ada muka-muka yang bersih, putih bercahaya dan ada muka-muka yang hitam muram. Maka Ibnu Abbas mengatakan tabyadu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang mukanya putih bersih bersinar, bersinar itu adalah ahlus sunnah wal jamaah kata Ibnu Abbas. Jadi orang-orang yang hitam kelam adalah ahlul hawa, ahlul bidah, orang kafir, orang munafik semuanya yang kelam muka-muka mereka ya Al Imron. saya lupa ayatnya tapi di Al Imron ada itu pas uh, apa namanya uh, juz yang keempat ya juz keempat eh, halaman yang setelahnya itu Al Imron juz yang keempat di balik halaman itu ada kata-kata yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh setelah itu apa setelah Eh, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu di bawahnya ada ada itu di, eh, di bawahnya ya, saya lupa ya. Nah, jadi itu tentang uh, apa? keutamaan yang keenam. Bahwasanya wajah-wajah mereka putih bersih. Berapa, Bu? 106. ada kata-kata yauma yang wujuh. Nah, nah itu, itu kan ayatnya dicocokin ayatnya yauma tabyadu wujuh itu ya Yauma 106. Ah ya. Ya itu 106 Ali Imran tentang ayat itu. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu yang putih bersinar cemerlang siapa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Jadi kan ketahuan cemerlang beda dengan oh, apa namanya orang-orang ahlu bidah yang lainnya. Kelak apa kelam hitam buram. Ya kalau Ahlus Sunnah putih bersinar. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain surat surat Az-Zumar ayat 60 tentang keadaan orang-orang uh, bid'ah alul hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddaw muswaddatu ya muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil lil mutakabbirin." Az-Zumar ayat 60. Alaysa fi jahannam mathwal mathwal lil mutakabbirin uh, Az-Zumar ayat 60. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya mereka ya mukanya menjadi hitam, muka mereka menjadi hitam, kelam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Az-Zumar ayat 60. Berkata para ulama tafsir bahwasanya yang muka-muka mereka hitam itu adalah adalah ahlul hawa, ahlul bid'ah. Karena mereka kenapa? Karena mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apa apa membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ahlul bid'ah. Jadi kebalikan berarti ahlu sunnah kan putih bersinar. Ya akan putih bersinar pada hari kiamat. Jadi intinya ahlu sunnah mereka utamanya diantaranya akan putih bersinar wajah mereka pada hari kiamat. Bu ya. Ya, di antara muka-muka yang hitam kelam yang ketujuh, sesungguhnya ketujuh keutamaan berikutnya, sesungguhnya kemenangan umat, sesungguhnya kemenangan umat dan berkuasanya umat Islam di muka bumi. Jadi kemenangan umat Islam dan berkuasanya umat Islam di muka bumi disebabkan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka yang menegakkan tauhid dan as-sunnah di muka bumi. Nah, jadi ya Islam bisa jaya itu dengan adanya ahlu sunnah itu. Kalau sunnah wal jamaah, kalau sudah kalau sunnah banyak menyebar konsisten istiqomah maka akan Islam akan jaya di atas agama yang lain. Ya, jadi sesungguhnya kemenangan umat Islam dan kekuasaannya kekuasaan umat Islam di muka bumi itu disebabkan oleh ahlu sunnah karena mereka yang menegakkan tauhid dan ahlu sunnah. Jadi Islam nggak akan jaya selamanya kecuali dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini sudah terbukti Bu ya, zamannya khilafah Umar, Utsman, kemudian zamannya eh, apa namanya? para eh, khilafah, eh, para raja-raja, mereka komitmen dengan ahlu, dengan ahlu sunnah. Akhirnya bisa menguasai apa namanya? seluruh agama agama yang lain tunduk di bawah Islam. Nah, pada akhir zaman juga nanti terjadi lagi zaman Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya di atas ahlu sunnah. Lihat dalam surat Sod ayat 58. Lihat Sod ayat 58 tentang janji Allah Subhanahu wa taala ya akan apa namanya menjadikan umat Islam itu berkuasa di muka bumi ya dengan sebabnya adalah orang-orang sunnah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan tauhid dan sunnah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sad ayat 58 wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi alladzi irtada lahum al-ayah coba artinya sebutin surah sot 58 Wa wa adallahu alladziina amanu minkum Bukan Apa di sana artinya? yang berbagai macam azab Oh, enggak enggak pas ya. Saya enggak ada musaf. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya apa Allah Subhanahu wa taala di salah tulis ayat saya. Wa adallahu alladziina amanu Allah Subhanahu wa taala uh, berjanji ya kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus dan orang-orang yang beramal saleh la yastakhlifannahu dan sungguh mereka akan apa diberikan kekuasaan fil ardi di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka dan akan diberikan apa waliyumakkinanna lahum dinahum dan akan menegakkan agama mereka mereka bisa menegakkan agama di muka bumi menguasai agama-agama yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala alai sampai selesai nah dalam ayat yang mulia ini sebutin bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan eh, kekuasaan kepada kaum muslimin Islam apa syaratnya al imanu wa amilus berkata salafus saleh ya e, mengatakan al imanu sahih al iman yang sahih adalah e, yaitu iman harus sunnah wal jamaah ya yang memiliki akidah yang lurus akidah yang lurus yang bersih daripada bid'ah, daripada musyrik, kemusyrikan, daripada kemunafikan, daripada khurafat. Ini maksudnya orang beriman adalah ya ada iman ahlu sunnah wal jamaah yang bersih, yang tauhidnya lurus, maksudnya yang akidahnya lurus. Adapun ahlu bidah yang mereka mempunyai keimanan yang rusak. Jadi tidak akan bisa mereka diberikan kekuasaan di muka bumi. Ibu gitu ya. Kemudian orang-orang amal soleh yang beramal soleh siapa? Ya mereka yang mengerjakan dua syarat ketika beramal yaitu al-ikhlas dan mutabah Mengikuti Nabi saw dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi dalam beribadah, dalam akidah khususnya. Jadi intinya yang ketujuh ya, ini harus dicari lagi ayatnya. Uh, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang akan dijanjikan apa kejayaan dengan kejayaan umat Islam disebabkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini sudah terjadi tarikh ya bu ya dengan khilafah yang lain sampai akhir zaman juga nanti Imam Mahdi adalah mereka apa golongan yang apa menegakkan sunnah di muka bumi intinya. Kemudian yang kedelapan bahwasanya yang kedelapan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat mengamalkan uh, al-wala. Itu al-wala apa? Bahwasanya mereka al-sunnah adalah orang-orang yang sangat mengamalkan al-wala, itu loyalitas terhadap orang-orang beriman. Jadi al itu yang sangat loyal kepada kaum muslimin dalam hal keimanan. ia akan mencintai, loyal ini menolong, mencintai yang semanhat, yang seiman, yang seakidah. Akan loyal ya kepada orang-orang beriman. Beda ahlu bidah, alubidah bidah, itu kalau dia dekat, dia, ngumpul itu ada kepentingan kepentingan-kepentingan tertentu ya kita lihat tahulah ya oh, yang mana negara kita berkumpul tapi hatinya itu enggak enggak enggak satu hatinya enggak satu tetap ada perbedaan karena dia berkumpul ada kepentingan begitu tapi kalau Al sunnah dia ikhlas murni benar dia berkumpul itu karena keimanan nah jadi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat mengamalkan loyalitas loyalitas ya Al Wala terhadap orang beriman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Coba dilihat At-Taubah ayat 71. Ini pas enggak ayatnya? At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat." Al-ayat. Artinya ada yang dibuka atau bab 71 dan orang-orang mereka dan taat kepada Allah dan Rasulnya yeah. mereka akan diberi rahmat Allah oleh Allah hmm. sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana nah ini ya ayatnya dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain Ya wal mu'minuna awal mu'minat siapa yang beriman di sini adalah ahlu sunnah yang mereka beriman dengan iman yang sungguh yang jujur ya, ya mereka yang loyalitas kepada orang beriman dengan dengan niatan loyal saling menolong saling mencintai karena Allah subhanahu wa taala gak ada kepentingan yang lain karena Allah subhanahu wa taala ya beda dengan uh, ahlul bidah atau ahlul hawa ya. kemudian yang kesembilan sembilan pertamanya bahwasanya manusia bahwasanya manusia diperintahkan khususnya orang Islam maksudnya ya. manusia di sini orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk salam kepada eh, orang-orang soleh diantara antara ahlu sunnah Ya, jadi manusia diperintah untuk mengucapkan salam. Kapan? Ketika sholat. Ketika sholat, ya, sholat ada doa tahiyat itu. Yang terakhir, di mana dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari, ya, kita disuruh untuk mengucapkan salam kepada eh, orang-orang soleh, orang-orang soleh dan orang beriman, harus sunnah. Di mana Nabi SAW bersabda, idah sholat hadukum faliyakul apabila kalian sholat, apabila setelah salam di antara kalian sholat maka ucapkanlah di dalam sholat itu at-tahiyatu lillah wassalawat wathayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin nah ini sampai selesai ini hadis Bukhari Muslim at-tahiyat ini macam-macam Ibu ya jenisnya tapi yang paling sahih yang ini kalau mau at-tahiyat at-tahiyatu lillahi wa salawat wa thayyibat begitu kemudian assalamu alayka atau assalamu ala nabi ada ada dua riwayat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaina kata assalamu alaina semoga salam ya atas kami dan atas ibadillah salih. Ya, orang apa hamba-hamba Allah yang salihin? di terhadap yang salihin adalah mereka adalah kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang solid tentunya. Nah ini jadi eh, hadisnya eh, di mana nah, sebagai dasar hukum Allah eh, apa apa menyuruh orang untuk bersolawat ataupun bersalam, ucapin salam, keselamatan kepada ahlu sunnah wal jamaah yang khususnya orang yang soleh di antara mereka. Nah ini sembilan keutamaan ibu ya disebutkan para ulama tentang apa keutamaan fadail ahlu sunnah wal jamaah ya di antara kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang yang lain. Ya, nah, semoga kita termasuk di dalamnya, ya termasuk betul-betul ahlu sunnah yang sebenarnya. Nah, kemudian kembali kepada ini murji'ah meneruskan tentang murji'ah eh, halaman 41 kemudian eh, sudah kita bahas tentang jahmiyah dan saya tidak akan bahas satu-satu ini ya karena nanti lama tapi secara garis besar murjiah itu siapa kemudian pemahamannya yang menonjol yang dimana ulama menyesatkan mereka uh, murji'ah ini sebenarnya dia uh, eh, pecahan dari jahmiyah gitu ya jadi pecahan dari jahmiyah muncul ada murji'ah ini jadi sama abad-abadnya muncul ya sekitar tahun 200 ya 300 ya, di Basra di Kufah ke Subar sampai ke Mesir ya murji'ah ini nah pencetusnya adalah sama itu orang Jahmiyah awalnya kemudian mereka punya guru-guru guru kemudian pecah lagi punya pemahaman Murji'ah dan Murji'ah ini bertolak belakang dengan Khawarij kalau Khawarij ya jadi uh, apa namanya pemahamannya kontradiksi dengan Khawarij kalau Khawarij itu dia uh, uh, mengkafirkan dosa besar mutlak langsung jadi begitu orang begitu orang melakukan dosa besar orang Islam maka imannya itu hilang lenyap sudah langsung jadi kufur ahlu neraka Murji'ah kebalikannya. Kebalikannya. Ya, ini kebalikan Murji'ah itu. Uh, jadi orang itu kalau sudah mencapai syahadat beriman sudah dia maksiat mau meninggalkan sholat meninggalkan zakat tetap dia beriman dan dia akan masuk uh, surga nah kebalikan jadi ini terlalu ekstrim dalam menetapkan uh, keimanan keyakinan ya jadi murjiah begini murjiah itu dari kata irja urjia diambil kata irja bukan roja bu ya tapi irja irja itu artinya uh, ta apa taakhir uh, taakhir itu apa mengakhirkan jadi mengakhirkan apa amal dari iman jadi ini maksudnya amal itu bukan termasuk iman nah ini, ini pemahamannya jadi dikatakan irja itu mengakhirkan amal dari iman maksudnya mengatakan i amal itu tidak masuk dalam iman. Jadi nggak ada sangkut pautan antara amal dengan iman enggak. Jadi iman itu tetap tetap nggak nggak nggak ada pengaruh dengan amal enggak. Nah begitu kata murjiah. Maka dikatakan murjiah. Ya kan irjiah. Ya karena irjiah. Ini murjiah. Uh, kemudian murjia murjiah ya dia ininya apa namanya uh, yang paling menyimpang keyakinannya dalam masalah keimanan. Masalah keimanan, Ibu ya. Apa pendapatnya yang masyhur, yang yang terkenal, yang menyimpang begini bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan. Nah, Jadi iman itu hanyalah yakin dan percaya sudah itu kalau orang sudah percaya adanya Allah, percaya Allah sebagai Tuhannya, sudah dia orang beriman. Jadi meskipun nggak sholat, meskipun nggak zakat, nggak haji, suka apa meskipun nggak meninggalkan zina, meskipun nggak meninggalkan khamr, tetap dia orang beriman. Nah, itu Murji'ah begitu. Ini pemahamannya Ibu ya. Jadi intinya apa? Dia mengatakan iman itu hanya keyakinan hati tok dah gitu. Jadi tidak ada sangkut paut dengan lisan atau dengan amal. Kalau dia udah yakin hatinya meyakini adanya Allah, Allah sebagai uh, eh, Rabbnya, meyakini Muhammad sebagai eh, Rasulnya, sudah dalam beriman. Nah begitu. Jadi intinya iman itu hanya keyakinan hati saja. Begitu. Nah ini dibantah oleh para ulama ahlu sunnah. Sedangkan kalau ahlu sunnah apa dikatakan iman sudah saya sebutkan. Ahlu sunnah apa? Kalau oh, Iya, kemudian. Nah, kemudian. Nah, kemudian berkurang bertambah dengan amal dan berkurang dengan maksiat. Nah, jadi ahlu sunnah ini prinsip keimanan ini, jadi murjiah itu nanti dalam masalah keimanan di sini oh ya menyimpangnya eh, menyimpang dari ahlu sunnah dalam masalah prinsip prinsip keimanan kalau ahlu sunnah iman itu artinya ya iman menurut ahlu sunnah tasdiqu bil qalbi keyakinan dengan hati percaya dengan hati wa qaulu bil lisan diucapkan dengan lisan wa amalul bil arkan atau bil jawari diamalkan dengan anggota badan dengan anggota badan ya ambil jawari dengan perbuatan diamalkan wa yazidu bi nah ini dan iman itu bertambah dengan ketaatan ketika orang berbuat baik berbuat kebaikan eh, ketaatan maka imannya lagi nambah iman itu ber, apa bertambah eh, wa yazidu bi wa yanqusu bil ma'siyah dan berkurang iman itu dengan maksiat dan kalau orang bermaksiat imannya lagi turun sampai kalau orang itu musyrik berarti drop imannya hilang sama sekali kalau orang musyrik begitu. Nah ini keyakinan iman harus sunnah harus dipegang nih prinsipnya. Kalau murjiah mengatakan iman itu hanya sebatas keyakinan hati selesai, tidak ada sangkut paut dengan amal. Nah ini ini menyesatkan sampai-sampai sampai-sampai orang murjiah yang yang ekstrim dia mengatakan dia mengatakan bahwasanya Fir'aun itu juga beriman. Oh, sampai begitu. Fir'aun itu beriman. karena apa? Karena mengakui apa? Ketika setelah sebelum meninggal mengakui apa? Allah sebagai Rabb. Nah, dalam hatinya tapi itu nggak nggak bisa di, di, di apa dicap dengan lisan karena lagi tenggelam di lautan. Ada ya hanya Allah mengabarkan Al-Qur'an tentang hal itu. Ya, tapi udah keburu apa nyawanya ditenggorokan karena kalau ditenggorokan tobat udah ditutup. Dan nah, itu ketika ngucapin itu nyawanya udah ditenggorokan dan itu juga nggak diucapin tapi hanya keinginan dalam hatinya mengakui uh, Tuhannya. Musa dan Isa mengakui rubiah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi eh, itu apa sudah kufur Firaun karena nggak diterima tobatnya. Tapi kalau Murji'ah mengatakan enggak katanya karena dia yakin akhirnya ketika meninggal. Ini yang ekstrimnya. Kemudian sampai mengatakan bahwasanya orang-orang yang ah, apa imannya imannya ya imannya orang biasa awam sama seperti imannya para nabi imannya Abu Bakar Siddiq sama dengan imannya kita nah naudzubillah ya beda ya iman itu sesuatu uh, yang tidak berubah dan berkurang tetap jadi begitu orang masuk Islam ya imannya itu kadarnya tidak berubah nah ini yang yang ekstrim ini eh, orang-orang murjiah begitu jadi ada orang mengatakan beginilah contohnya ya, yang sekarang apakah ada kalau firqohnya atau golongannya nggak ada, ada nggak ada yayasan kelompok murjiah nggak ada, justru pasti akan ditahdir para ulama. Tapi yang ada itu jadi ideologinya ibu. Ada orang begini saja orang mengatakan begini, nggak apa-apa, nggak apa-apa kamu sholat, kamu apa kamu tinggalkan sholat, kamu zina, kamu khomer, kamu kan kamu sudah sahada, ya nggak apa-apa kamu tetap orang Islam, kamu nanti akan ke surga ini murjiah. Ini orang ini murjiah pemikirannya, akidahnya. Jadi nggak apa-apa kamu mau zina, mau riba, mau ghibah. Yang penting kan iman, yang penting kan percaya kepada Allah. Nah, ini orang murjiah. Ini ada ada banyak. Ya, orang hanya mengatakan yang penting kan percaya adanya Allah, yang penting eh, Allah itu sebagai Tuhan kita, ya maupun nggak sholat, mau zakat itu urusan nanti di akhirat. Nah ini orang murjiah, ini hati-hati. Kalau nggak akan nggak begitu, ya. Jadi antara keyakinan hati dengan lisan dan amal itu semuanya satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Kalau hanya orang yakin saja tidak mau mengucapkan, ini adalah orang-orang siapa? Orang yakin saja nggak mau mengucapkan. Ini sama dengan orang musyrik. Orang musyrik siapa diantaranya Abu Talib, ibu Abu Talib. Ketika dia disuruh untuk mengucapkan syahadat saja, nggak bisa nggak mau tapi hatinya pak mengakui Rasul sebagai nabi ngakui kalau nggak ngakui kenapa nggak apa kenapa dia tolong terus Rasul ketika berdakwah sampai ikut diboykot? dalam hatinya dia mengakui maka ada sair-sair yang dimana mengakuinya Rasul itu sebagai nubuah apa sebagai nabi tapi dia enggan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah maka nggak dihukumi muslim ketika mau meninggal qul ya ammi katakan pamanku la ilaha illallah sebagai saksi nanti di hadapan Allah diam saja dia Abu Talib itu dia nggak mau begitu dia meninggal maka kata Rasulullah pamanku meninggal dalam keadaan kufur ya dan semuanya mengatakan sampai Ali mengatakan Muslim Ali itu bapak apa anaknya apa Abu Thalib bagaimana dengan orang tua yang orang tua yang kafir ini wahai Rasulullah apa di dikuburkannya apa disolatin? enggak kuburkan aja seperti menguburkan binatang. I, kuburkan, sudah kuburkan jangan kau sholat, jangan kau mandi Itu anaknya Ali bin Abi Thalib kan. Akhirnya menyuruh orang. Rasul nggak menghadiri juga, nggak nyolat, enggak. Ya, nah ini meskipun yang menolong Nabi, Nabi juga bersedih ketika itu. Makanya Abbas bin Abi Thalib mengatakan, apa ya Rasulullah, apa jasamu kepada pamanmu nanti di akhirat?" Ya, aku memberi sahabat kepada dia kalau tidak apa bukan karena aku, kalau bukan karena aku, maka pamanku akan ditaruh di neraka yang paling dalam. Maka karena syafaatku, maka pamanku itu diangkat di dasar di apa? di permukaan neraka. Azabnya paling ringan. Tapi selama-lamanya tidak mungkin dikeluarkan dari neraka, cuma diangkat saya di permukaannya apa? yaitu kakinya hanya ah, apa namanya? apa bara ya, hanya menginjak bara kemudian oh, otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan kepada Abu Thalib. Di permukaannya saja karena apa? Karena karena menolong Nabi, karena menolong Nabi ya, karena apa? Membantu dakwah Nabi. Tetapi apa yang menjadikan dia neraka terus-menerus? Karena dia musyrik, nggak mau ngucapin. Hatinya ngapain? Gak mau ngucapin. Gak dihukumi sebagai orang beriman. Ada orang yang mengucapkan tapi tidak mau eh, orang mengucapkan tapi hatinya ini nggak nggak mengakui. Siapa? Orang munafik. Ya, orang orang munafik seperti Abu apa Ubay bin Salul dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah syahadat tapi hatinya ini kafir bukan orang beriman ya bukan beriman ya ini jadi intinya uh, ahlus sunnah mengatakan iman itu keyakinan hati ucapan lisan amal perbuatan uh, sekarang dalilnya mana ahlus sunnah dulu ya ahlus sunnah mana dalilnya mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan hati ucapan lisan dan amal perbuatan dan amal itu masuk ke dalam iman jadi amal itu masuk dalam iman. Ya, mana dalilnya ahlu sunnah ini? Lihat dalam surat Al-Baqarah 177 di mana amal-amal perbuatan itu masuk ke dalam keimanan. Dalam Al-Baqarah 177. Coba dibaca Laisal birra katanya itu kan panjang sekali itu ayatnya. Laisal birra an qawlu ibadah masyriqi wal maghrib terus ya sampai ada kata wa walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi tabil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilina wa fi riqabi wa qama salat salata wa ata zakata wal wal mufuna bi ahlihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun artinya Bacakan Ibu.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 Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu jadi dikatakan albir kan dikatakan di sana keimanan. Kemudian apa? Memberi makan, ya kemudian apa sholat zakat itu digabung semuanya ya digabung semuanya di sana jadi itu orang beriman orang bertakwa beriman orang-orang yang jujur dalam keimanannya nah dalam ayat ini sebagai dasar para ulama bahwasanya amal-amal soleh itu masuk dalam keimanan karena di sini digabung antara rukun iman dan semua amal amal soleh maka ada sebuah riwayat ibu ya riwayat uh, ada riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya tentang iman maka ini kan asbabun nuzulnya katanya ya, dalam uh, tafsir Tobari ketika Nabi SAW ditanya tentang iman oleh seseorang maka turunlah ayat ini jadi ini asbabun nuzulnya ketika Nabi tanya tentang iman tentang keimanan ada orang bertanya maka turunlah ayat ini laisal birro terus nah nggak disebutin hanya rukun iman saja kan enggak enggak enggak apa enggak enggak apa bukan kaitan hanya hati saja enggak ini lah sholat zakat memberi makan ini kan apa amal perbuatan dimasuk ke dalam keimanan jadi ketika Nabi menafsirkan tentang iman maka dia membacakan ayat ini jadi pasal eh, bir bil iman menafsirkan bir kebaikan itu adalah keimanan wabit taqwa dan takwa itu adalah amal soleh yang dimana mendekatkan diri kepada Allah dengan dengan eh, apa namanya dengan amal-amal tersebut. Kemudian juga dalam asar ada seorang uh, sahabat ya disebutkan di sana uh, seorang laki-laki datang kepada Abu Dar Al-Ghifari. Ya, sahabat asar Ibu gitu, ya. Seorang laki-laki datang kepada Abu Dar Al-Ghifari, seorang sahabat yang mulia, bertanya tentang iman, bertanya tentang iman. Fakor, fakor, kemudian dia membacakan ayat yang tadi, leisal biro sampai selesai uh, ya jadi ada seorang laki-laki datang kepada Abu Dhar Al Ghifari bertanya tentang iman maka Abu Dhar membacakan ayat tadi sampai selesai begitu ya jadi ke dalam sholat zakat ya apa namanya apa eh, biru walidah apa biru apa kepada fakir miskin memberi makan yang lainnya ya kemudian menepati janji yang lainnya kemudian juga di sini uh, sebutkan ini hadisnya sahih riwayat Imam uh, apa Ibnu Ishaq ya dalam hadisnya yaitu dalam uh, dalam uh, riwayat Al-Ajuri dalam Asy-Syariah dan yang lainnya. Jadi uh, hadisnya sahih tentang Abu Dzar Al-Ghifari tentang asar yang tadi ya. Kemudian juga ini uh, Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis, hadis ya, ini Ahlus Sunnah pasti ada dasarnya dalam menetapkan bahwasanya amal saleh itu masuk ke dalam keimanan. Intinya ini sebagai dasar kita berbeda dengan orang murjiah yang eh, salah ya dalam memahami iman. Uh, Sunnah mengatakan amal itu masuk dalam iman di mana ada sebuah hadis yang sahih Nabi saw bersabda ketika ditanya tentang ayun islamu Abdul Islam apa yang sangat utama Islam apa yang sangat utama maka Nabi mengatakan al iman katanya ya dalam hadis yang sahih Nabi pernah ditanya tentang Islam apa yang utama maka Nabi mengatakan al iman beriman ya, berarti kalau katakan Islam itu rukun Islam ya masuk ke dalamnya adalah keimanan kemudian ditanya lagi dan iman momal iman apa iman itu ya iman itu antum billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa wal ba'ti ba'dal maut kemudian fa'il iman afdal maka iman apa yang paling afdal iman apa yang paling utama al hijrah yaitu hijrah. Lah hijrah itu masuk dalam iman, padahal hijrah itu karena ber, apa, ber, ber, berpindah kan dari Mekah ke Madinah, dikatakan itu keimanan. Kemudian juga awal hijrah, ditanya hijrah itu apa? Yaitu antah juru asu, yaitu kamu meninggalkan ke kejelekan menuju kebaikan. Ya, jadi amal perbuatan intinya masuk ke dalam ke dalam iman. Kemudian juga ada hadis yang lain, tadi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal hadis yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang iman itu adalah apa namanya dengan amal soleh. Kemudian ada lagi di sini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Al Baihaqi eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang ya ditanya oleh seorang ya Rasulullah wa mal Islam wa ya Rasulullah apa itu Islam it'amu ta'am wa ta'ibul kalam Wahai Rasulullah apa itu Islam? Islam itu eh, memberi makan orang dan dan berbicara dengan baik ya, berbicara dengan baik, lemah lembut. Itu Islam. Kemudian wakilah wa mal iman, apa itu iman? Kola as-samaha was Iman itu as-samaha. Samah ini adalah apa namanya? atau eh, eh, apa namanya? lemah lembut dan juga pemaaf. Nah, ini pemaaf masuk dalam keimanan ternyata. Pada amal perbuatan. Maksudnya apa itu iman? Katanya pemal iman as itu pemaaf dan as-sabru dan kesabaran. Kemudian ditanya lagi, Abdul Mukmin mu'minin imanan? Siapakah orang-orang beriman yang sangat yang sangat utama keimanannya? Maka Rasul menjawab ahsanuhum khuluqan. Lihat di sini bagaimana Rasul menafsirkan iman dengan amal soleh. Ya, Eh, siapa orang yang beriman yang paling utama keimanannya? Maka Rasul menjawab, ahsanhum khuluqan, mereka yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi intinya apa? Amal itu masuk ke dalam iman. Kemudian Nabi tanya tentang ayu salatu afdal. Salat apa yang paling utama? Tulu apa? Tuluhul kunut yaitu yang paling lama berdirinya. Kemudian Nabi bertanya apa? Uh, ditanya, oh, "Fama abdul hijrah?" Hijrah apa yang paling utama? Man hajra ma haramallahu Siapa yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itu hijrah yang paling utama. Kemudiannya uh, eh, Nabi ber, apa ditanya, uh, eh, "Ai sedekah afdal? Sedekah apa yang paling utama?" Juhdu minal eh, minal muqli yaitu orang yang bersodakoh ketika dalam keadaan susah. Orang yang sodakoh dalam keadaan susah. Kemudian kita akan jihad. Jihad apa yang paling utama? Yaitu jihad dengan hartanya dan dengan nyawanya, dengan jiwanya ya jadi eh, jihad apa yang terutama jihad dengan hartanya dan jihad dengan jiwanya ya Allah kemudian tanya eh, waktu apa yang paling utama yaitu di tengah malam ya yaitu sepertiga malam eh, terakhir. Nah, ini hadis yang sahih panjang sekali dari Imam Ahmad dan Baihaqi ya. Dan hadisnya sahih. Ya intinya ini hadis-hadis ya uh, yang yang apa yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu masuk ke dalam keimanan jadi ada ada ada apa hubungannya yang nggak bisa dipisahkan. Jadi katakan orang yang beriman itu orang pasti orang itu Islam, ya, ya orang itu pasti Islam. Dan oh, tidak setiap Islam mereka itu yang betul-betul beriman kepada Allah. Ada orang Islam yang munafik, ya yang lainnya. Kemudian juga ada hadis yang lebih jelas ibu bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Rasulullah SAW Sesungguhnya ya aku menyuruh kamu dengan keimanan kepada Allah saja. Sesungguhnya aku menyuruh kepada kalian supaya beriman kepada Allah saja. Maka orang-orang bertanya, eh, uh, Nabi bertanya, "Atadru mal iman billahi wahda?" Maka kamu tahu apa yang maksud dengan beriman kepada Allah saja? Kamu tahu maksudnya? Maksud daripada beriman kepada Allah saja maka para sahabat ber, apa, berkata Allah wa Rasul alam Allah dan Rasulnya yang mengetahui wahai Rasulullah Maka Rasul menjawab dimaksud dengan al-imanu billahi wahdah Beriman kepada Allah saja yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa siyam ramadan wa antu aw antu tu min al-ghanam al-khums hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di, di sini Rasul mengatakan kamu tahu enggak apa yang Rasul iman kepada Allah gitu kamu tahu apa yang maksud dengan iman kepada Allah? Rasul langsung menjawabnya yaitu persaksian syahadat. Ya, syahadat Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, bersiap berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kamu memberikan apa? seperlima dari harta ghanimah. Nah, di sini maksudnya Rasul ketika apa? ketika menerangkan tentang iman kepada Allah, langsung menyebutkan apa rukun Islam ternyata ya kamu tahu nggak tentang iman itu apa maka Rasul menjawab iman itu adalah syahadatain mendirikan sholat membayar zakat berpuasa kemudian memberikan seperlima dari harta rampasan perang ini intinya uh, dasar ya sunnah wal jamaah tentang bahwasanya amal itu masuk ke dalam keimanan sedangkan kalau murjiah dalam dalam apa dalam uh, itu yang pertama ibu pendapat yang pertama tarikiyah dia di sana berpendapat Allah hanya mewajibkan keimanan kepada makhluknya orang yang telah beriman dan mengenal Allah silahkan berbuat sekendaknya nah ini diantaranya ibu ya kata-kata di sini uh, orang yang telah beriman dan mengenal Allah maksudnya apa hanya yakin yakin yakin dalam hati jadi silahkan berbuat sekendaknya mau ninggalin kewajiban mau menjalan apa mau mengerjakan yang haram tetap iman itu tetap tidak akan apa terpengaruh nah ini ya ini keyakinannya yang salah kemudian ada juga sini Allah membebaskan makhluk untuk berbuat semuanya sama kalau sudah beriman meyakini Allah dalam hatinya sudah berbuat apapun membunuh berzina nggak masalah nah ini kata orang mutia ya, ya nah, banyak di sini tentang masalah tentang apa Eh, keyakinan mereka yang yang salah ya. Mereka mengatakan menyatakan orang yang berbuat ketaatan tidak bisa dinamakan orang taat dan orang yang bertindak kemaksiatan tidak bisa disebut pelaku maksiat ya. Karena tidak tahu apa yang ada Allah. Terus juga mereka e, mengatakan ketaatan itu e, ketaatan tidak berasal dari keimanan. Nah, di sini yang jelas. Siapa? syakia syakia Ya. Ya, syakia Mereka mengatakan ketaatan tidak berasal dari keimanan ya tidak ini tidak benar kemudian juga ada mengatakan keimanan adalah pengetahuan saja pengetahuan orang yang tidak mengetahui hak ya, dan batil halal dan haram adalah orang kafir mereka berpendapat bahwa keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang ini juga ya eh, tetap iman itu kata mereka kemudian juga mengatakan Allah eh, mereka menafikan pengecualian dalam keimanan ya, maksudnya apa namanya amal soleh nggak masuk dalam keimanan mereka menuturkan Allah mempunyai pandangan seperti pandanganku dan tangan seperti tanganku. Ini mutasyabihat. Ada antara murjiah yang ada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan seperti tanganku, naudzubillah. Allah punya pandangan seperti pandanganku, naudzubillah ya. Ini juga uh, pendapatnya. Golongan ini menyampaikan seluruh jenis hadis. Menurut mereka orang yang meninggalkan ibadah sunnah sama seperti meninggalkan amalan fardu menurut mereka ya kalau meninggalkan sunnah, sunnah eh, apa ibadah sunnah itu seperti meninggalkan fardu jadi dosa besar kemudian juga ada lagi cerita mengatakan menafikan menafikan itu meniadakan kias kias tau ibu kias Iya perumpamaan. Jadi kias ini kalau dalam akidah itu nggak ada. Ingat, kalau kias dalam akidah itu nggak ada karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluk. Tapi kias dalam uh, apa pikir ada ya kias dalam fikih ada kalau akidah nggak ada jangan kiaskan Allah dengan makhluk seperti dalam masalah uh, nama uh, nama-nama dan sifat-sifat Allah nggak ada kias dalam masalah penyembahan kepada Allah uluhiyah nggak ada kias yang ada adalah fikih ya fikih itu ada kias ya ada kiasnya eh, maka contoh-contohnya kias seperti zakat ya Nabi menyuruh mengeluarkan tamar dan uh, syair dan gandum uh, apa ilahnya, sebabnya, nah gitu kan? Apakah nggak boleh dengan beras? Karena Nabi bukan makanan pokok apa? Nabi nggak memakan beras di zamannya itu, bukan makanan pokok. Nah maka uh, ilahnya apa namanya? Yang sama, yang sama ininya uh, apa namanya? Sebabnya makanan pokoknya. Karena kurma makanan pokok, nah, beras makanan pokok itu namanya kias, dikiaskan. Ya kemudian juga dengan hadis adanya filter wal dahab, wal dahab yaitu emas dengan perak dalam nilai yaitu apa uang sekarang begitu ada zakat kan di, di, di apa di, dikiaskan dengan apa zakat uh, uang dengan emas dan perak nah itu kias namanya intinya ini tentang masalah fikih ya uh, kemudian ada lagi namanya bid'iyah mereka golongan pertama yang menciptakan hal-hal baru di tengah umat ini nah, ini bid'iyah ya. Allah adam soal intinya ini tentang bid'iyah nanti nanti kita bahas tentang apa rafidhah manusia rafidhah Silakan ditanyakan atau kurang paham bisa di apa hukum pinjam yang dikeluarkan oleh perusahaan dan mereka bekerja sama dengan bank dan mereka bank dan mereka bank syariah. Ya. E, kalau minjam di perusahaan itu tidak masalah gitu ya di perusahaan karena nanti kan apa yang yang bertanggung jawab dalam perusahaan dan biasanya ketika minjem perusahaan tidak ada e, e, bunga nggak ada ya, di sini juga sama ya di Raska atau di Kafko ya atau di tempat saya juga eh, nggak uh, ada bunga jadi tetap pengembalian tetap dikembalikan segitu ya dan juga apa namanya uh, kita nggak meminjam ke banknya ataupun perusahaan lewat ke bank pengambilannya nggak masalah ya karena itu hanya lewat banknya saja bank bank syariah uh, karena kita nggak ada sokot dengan banknya tapi dengan perusahaan dan perusahaan tidak membungakan karena ini untuk kemudahan karyawan yang lainnya jadi alternatif diantaranya ibu di sini bagus juga mungkin di Indonesia ada daripada minjem minjem ke bank langsung kita ke perusahaan saja minjemnya ya dan tidak ada bunga di dalamnya jadi insya Allah ini tidak apa namanya tidak masuk dalam riba atau yang lain. sedikit memaksakan pinjam ini kepada karyawan baru perusahaan tersebut ya. Ya, kalau masalah pinjam itu Ibu, itu jangan mudah tergoda Ibu ya. E, minjem itu ketika tatkala terpepet Ibu ya. Karena hutang ini besar sekali hutang jawabnya. Sampai Nabi SAW ketika dia mau menyolatin jenazah bertanya, orang ada punya hutang enggak? orangnya punya hutang enggak? Ketika kemudian punya hutang, tapi nggak jadi menyolatin sampai orang mati syahid saja ibu ya nggak nggak akan langsung masuk surga sampai hutangnya dilunasi ya mati syahid padahal kan itu dari dijamin masuk surga karena terhalang hutang ah, apa ah, jadinya eh, apa ditangguhkan nah ini hati-hati jadi jangan mudah untuk pinjam-pinjam bu ya kecuali dalam benar mepet dalam benar mepet ya jangan mudah untuk pinjam-pinjam ya kebiasaan hal, hal ringan saja untuk beli kendaraan pinjam untuk hal beli ini pinjam jangan jadi jangan dibiasakan untuk memudahkan pinjam-pinjam kepada apapun dalam keadaan butuh terbuat nggak ada lagi maka kita itu doruri kita pinjam itu saran para ulama ya dan terkenal salah para ulama tidak mudah dia untuk meminjam apapun kepada seseorang kecuali dalam keadaan butuh jadi hati-hati ya jadi ini uh, terbawa sampai meninggal kalau nggak dilunasi akan tergantung nanti akhirnya orang itu ya alhamdulillah jadi ingat ada prinsip eh, kita berhutang tatkala butuh ya jangan terus berhutang jadi nah, ini kalau karyawan apa perusahaan memaksa ya kita bi, apa bisa komplain ya kita nggak butuh kan misalnya gitu jadi nanti kalau kita butuh baru kita pinjam dan yang lain uh, hadis tentang penaklukan Konstantinopel dan Roma yang menjadi orang-orang ingin mendirikan khilafah apakah benar Iya tentang hadis itu nanti tidak akan terjadi akhir zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai nanti Konstantinopel dan Roma itu ditaklukkan oleh Islam. Ya. E, tentang tarikh sejarah ini apakah sudah terjadi apakah belum katanya. Ya? Ada mengatakan ini nanti di akhir zaman. Nah, ini akhir zaman tentang e, bukan bukan e, khilafah yang sekarang, mungkin nanti khilafah zaman Imam Mahdi menaklukkan Roma ke sana sampai Roma ditaklukkan lagi. Ya. Uh, jadi dipaksakan khilafah sekarang kalau memang tidak pas dengan hadisnya ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin untuk menaklukkan Roma. Ini nanti akan terjadi akhir zaman. Di antara nanti ditaklukkan semua negeri kan oleh Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka jangan Imam Mahdi itu maka muncullah nanti Dajjal. Nah, sudah Dajjal, nanti muncullah Isa alaihissalam dan uh, semua negeri uh, eh, di bawah kekuasaan Islam akhirnya. Jadi ini nanti kejadian akhir zaman dulu Roma takluk di bawah kekuasaan Islam. Tentang Konstantinopel ini terjadi perbedaan ulama. Apakah sudah terjadi di zamannya waktu itu siapa? Ya, uh, siapa? Muhammad al Iya, apakah itu di zamannya dinasti Abbasiyah nggak salah? Nah, itu bisa terjadi ya. karena akhirnya Konstantinopel ini daerahnya daerah mana? Daerah mana? Turki apa? Apa daerah nah, Eropa. Nah ini uh, udah direbut kan, direbut akhirnya kembali lagi kan. Nah apakah nanti akan ditaklukkan lagi? Nah ini terjadi perbedaan dalam tarikh sejarah. Uh, eh, yang, yang penting kita imani saja intinya seluruh Eropa sampai Roma itu akan takluk nanti di akhir zaman. Ini nanti akhir zaman. Ya nggak dipaksakan khilafah sekarang mau jadi khilafah. Yang penting ada kita apa eh, di atas sunnah dan tauhid tentu nanti Allah akan anugerahkan tentang khilafah ini pada akhir zaman ya. Kemudian dalam Islam terdapat empat madhab yaitu Hanafi, Maliki, Sabi dan Hambali yang ingin saya tanyakan riwayat atau asal usul empat hal tersebut. Kemudian apa perbedaan antara madhab yang satu dengan yang lain? Ibu ya, madhab eh, yang pertama yang yang muncul itu Hanafi yaitu pada eh, pada tahun 90-an Hijriah. 90 Hijriah, 96 itu uh, lahirlah madhab Hanafi. Imamnya namanya Imam Hanifah bin Nu'man ya Hanifah bin Nu'man jadi eh, sebut matanya Hanafi orang yang mengikuti mata beliau adalah Hanafi nah apakah ada dalil-dalil dari Rasul untuk mengikuti enggak ada enggak ada dalilnya untuk mengikuti eh, pada salah satu salah satu enggak dan ulama itu banyak cuman dalilnya kita harus taat kepada ulama saja kan dalam surat An-Nisa kalau salah ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Rasulullah, Rasulnya dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud juga, ulil amri adalah al ulama wal umaro Ulil amri itu siapa? Ulama dan umaro Wal ulama tentang pimpinan agama, umaro pimpinan dalam kenegaraan. Nah, jadi kita taat kepada ulama karena mereka ulama, mengikuti mereka karena kita nggak diberi pengetahuan maka disuruh untuk ikuti dalam kebenaran. Ini mazhab apa? Mazhab fikih. Fikih Ibu ya. Jadi Imam Abu Hanifah hanya dia punya mazhab dalam istinbat fikih karena ya, Abu Hanifah punya guru para tabi'in begitu. Jadi muncullah mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah dalam istihad karena dalam fikih boleh beristihad Ibu ya menentukan suatu hukum dengan dalil Quran dan Sunnah tentunya. Ya, tidak semuanya bisa, Ibu. Hanya ulama yang bisa. Nah, inilah Abu Hanifah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan ilmu. Akhirnya ulama-ulama setelah Abu Hanifah, ulama ulama kibar besar itu mengikuti Abu Hanifah. Jadi muasis eh, muasis tentang ilmu fikih. Ibu ya tahu muasis itu muasis uh, muassis eh, apa? Uh, yang apa yang yang memulai pilar-pilar, pilar-pilar kaidah-kaidah ilmu fikih Abu Hanifah. Ah, pelopor ya. Pelopor dalam ilmu fikih Abu Hanifah mulai muncul dengan fikih kabirnya. Fikih kabir di dalam ada bukunya fikih kabir, ada masalah fikih di dalam intinya. Kemudian di abad yang ke 100 ya, 100 sekitar 120 atau 130 ya, 115 ah, sebenarnya lahirlah Imam Malik yaitu Imam Darul Hijrah ini generasi tapi Tabi'ut ini. nah Imam Malik dia punya mazhab lagi pandangan dalam fikih pandangan dalam fikih maksudnya kalau akidah itu semuanya sama bu akidah sama mereka itu nggak ada beda di sini kalau akidah sudah saya sebutkan di awal kan tentang perbedaan akidah nggak ada dalam pada para ulama cuman ada dalam fikih nah, nah lahir Imam Malik ya kemudian Imam Malik punya mazhab sendiri namanya Malikiyah mazhabnya dan ulama-ulama setelahnya mengikuti Imam Malik maka dikatakan ulama Malikiyah dalam ilmu fikih mengikuti ya dalam uh, apa namanya asis pelopor ilmu fikih kemudian setelahnya datanglah Imam Syafi'i dia menggabung dua mazhab itu antara mazhab Hanafi dengan Malik maka lahirlah mazhab Syafi'iyah katanya karena Imam Syafi'i gurunya Imam Malik pada tahun 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i ketika meninggal Abu Hanifah tahun 150 maka lahirlah Imam Syafi'i ini Bu ini ini udah pada qadarullah. Jadi meninggalnya Abu Hanifah tahun 150 Hijriah, di tahun itu lahirlah Imam Syafi'i. Ya, dan pada tahun 200 100 eh, eh, maaf 160 160 eh, atau 104 100 apa 80 Imam Syafi'i menjadi seorang imam besar, 80 190. Maka lahirlah di waktu itu Imam Ahmad bin Hambal. Diteruskan pada tahun 204 Hijriah Imam Ahmad bin Hambal lahir ah, bukan lahir jadi seorang ulama besar mulai sampai tahun 200 sekitar 200 eh, berapa 30-an eh, 40-an lama hidupnya. Jadi intinya ini imam-imam madhab ya yang apa yang dimana uh, eh, sumber uh, fikih itu Al-Qur'an dan Sunnah dan diistimbatkan disimpulkan oleh mereka dan ulama-ulama setelahnya sampai sekarang itu mengikuti empat madhab ini dalam masalah fikih ibu gitu. ya fikih ini masalah mazhab fikih ketika masalah tentang ini saja uh, tentang masalah sholat misalkan ya Imam uh, Syafi'i dia men, me, apa mensunahkan baca bismillah dijaharkan kalau gitu ya kemudian Imam Ahmad enggak disirkan Imam Syafi'i mengatakan enggak bismillah jangan dibaca ketika sholat mau uh, jahriyah atau sir. ini pendapat mereka nah ketika ada perbedaan ulama-ulama setelahnya zaman sekarang kembali ke Al-Qur'an wa sunnah mana yang lebih kuat di antara itu. Jadi intinya tentang fikih tidak akan lepas dari empat mazhab ini, Ibu. Semuanya dikaji, maka ada perbandingan mazhab empat ini. Yang begitu ya. Ini tentang masalah mazhab fikih uh, eh, al-fiqhiyah. Eh, Jadi ini dibolehkan dibolehkan dalam Islam. Nah, apakah kita mana sikap kita? Ya, kita yang awam, kita mengikuti yang di antara mazhab ini silahkan, tapi nggak boleh fanatik yang ada dasar hukumnya ya orang mau syafi'i silakan ya berarti ada Quran dan Sunnah ya kemudian ada Imam Ahmad ya, apa Imam Ahmad ya, Quran dan Sunnah semuanya Abu Hanifah Quran dan Sunnah semuanya ini intinya ulama ahlu sunnah wal jamaah jadi tidak ada larangan mengikuti satu mazhab ini ya. yang penting tidak fanatik setiap mazhab ada kelemahan kelemahan masing-masing karena manusia ya, imamnya mengatakan kami di manusia jika salah maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah jika ada hadis yang bertolak belakang dengan pendapatku, maka ambillah hadis itu kata imam-imam, hadis yang sahih. Membuanglah pendapatku begitu ya. Jadi intinya inilah uh, metodologi intinya Ibu tentang madhab ini ya untuk memahami fikih Islam. Intinya ya itu. Kemudian uh, apa namanya? pertanyaan berikutnya ke, apabila ada firqah yang mengharuskan anggota atau jamaahnya untuk berbaiat atau bersumpah kepada imam, apakah golongan tersebut termasuk golongan yang sesat? Iya, itu golongan bid'ah. Jadi ada golongan yang mewajibkan untuk bayat untuk bersumpah kepada pemimpinnya, amirnya ya seperti FDI ya, seperti NII ya, seperti orang sufi Naksabania itu harus ada bayat itu mereka itu ya. Ah, itu menyesatkan tuh, menyesatkan. Jadi tidak benar. Gak boleh berbayar kepada imam-imam enggak. Kita berbayar kepada siapa? Berbayar kepada siapa saja. Kita hanya disuruh berbayar kepada Rasulullah SAW. Ucapin dua kalimat syahadat sudah. Jadi enggak ada bayat-bayat kepada pemimpin apa kepada eh, imam-imam dan ada juga kepada pemimpin lokal negara-negara boleh kita loyal ya dalam hal kebaikan dan juga yang sunnah berbaiat kepada khilafah. Khilafah yaitu seorang khilafah yang yang, yang diakui oleh orang Islam sedunia. Ah, khilafah nanti mungkin akhir zaman sekarang belum ada kan khilafah. Itu bayat yang dibolehkan, yang disunahkan justru. Jadi kita itu disuruh bayat kepada imam, imam dunia, imam internasional dalam uh, khilafah, Bu. Ya, kalau untuk lokal nggak ada ya saya satu ah, apa di Indonesia ada lagi ini bayat ini ada bayat enggak nggak itu nggak benar itu hal yang bid'ah dalam agama ya, ya wallahu alam kalau pernah melaksanakan bayar, Ya sudah, itu aja kita ikari, kemudian kita istighfar, bertobat, kemudian kita nggak ada hubungan lagi dengan golongan mereka, ya kemudian rujuk kepada Islam, kepada Al-Sunnah dan apa mempelajari Islam yang lurus ya sudah intinya melepaskan bayat itu kepada imam-imam apa kepada apa eh, imam mereka atau kepada pemimpin mereka ya. ya intinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pernah sudah pernah itu adalah suatu kesalahan dan tidak diulang lagi. Ya itu Allah alam ada hadis yang menyatakan bahwa sodakoh yang utama adalah saat sehat tamak terhadap harta, takut miskin dan ingin kaya. Sedangkan tadi Ustaz sebutkan riwayat hadis yang sedekah utama adalah saat susah. Mana yang lebih utama dari dua hadis tersebut? Ya. Memang ada ada riwayat hadis dua riwayat yang seolah kontradiksi. Jadi ada hadis mengatakan dalam hadis muttafaqun alai bahwasanya hadis uh, eh, sodako sodako yang utama adalah tatkala sehat tatkala tamak terhadap harta Eh, takut miskin dan ingin uh, kaya itu juga utama uh, kemudian ada hadis lagi sebutkan dalam hadis yang ini ya riwayat Imam Ahmad masalah haki. bahwasanya Rasul ditanya sedekah yang utama ya sedekah apa maka Rasul mengatakan yaitu dalam keadaan membutuhkan ya orang lagi butuh kemudian dia bersedekah mana yang lebih utama dari hal demikian ini ibu tentang utama uh, yang utama Rasul kadang dalam keterangannya uh, itu sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya kadang ada orang yang bertanyanya itu orangnya mampu orangnya itu kaya kemudian Rasul menyuruh supaya dia bersedekah ketika ada orang yang yang, yang bertanya oh Rasulullah amal apa yang utama jihad bila dan riwayat ternyata orang itu bertanya orang itu kuat untuk berjihad maka disuruh untuk bisa jadi utama ini tidak tidak apa namanya tidak hanya satu eh, ibu ya jadi bisa ber, e, beberapa keutamaan. Ketika dalam hadis ini ditanya orang mungkin orang itu dalam keadaan susah tapi dia e, apa jarang untuk bersedekah. Maka Nabi mengatakan dalam keadaan susah kamu lebih utama untuk bersedekah, itu lebih utama. Tapi menurut Ibnu Qayyim al ya, bahwasanya orang yang lebih utama adalah dalam keadaan dia butuh kemudian dia bersedekah itu namanya al-isar al-isar lebih mementingkan orang lain daripada dirinya ya makanya Allah Subhanahu wa taala memuji ya memuji dalam surat apa al muntahana saya lupa atau hasyr di sana disebutkan ketika ada tamu ada tamu ini kisahnya kan ada Al-Qur'an dibuka enggak surat al-hasyr atau al muntahana di sana uh, ada tamu kepada Rasulullah Wasallam, tamu itu minta apa dijamu ya minta dijamu Kemudian Rasul bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata istrinya nggak ada. Maka Rasul menyarankan kepada sahabatnya, apa di antara kalian yang ingin menjamu eh, tamuku? Maka ada sebagian ansor yang mengatakan kami oleh Rasulullah. Maka dibawa ke rumahnya. Ini kisahnya maksud kan? Dibawa ke rumahnya. Kemudian apa? Apa ditanya ke istrinya ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada, cuma ada makan buat anak-anak kita nggak apa-apa ya kita sediakan makanan itu di, di piringnya tamu itu kemudian kita makan sama-sama dan dimatikan lampunya nah kemudian dimatikan lampu ya eh, bukan lampu apa e, mungkin apa namanya lampu tempel ya dimatikan lampu tempelnya kemudian gelap kan kemudian makan makan bersama-sama nah ternyata yang punya rumah itu nggak makan dia cuma ngikuti saja yang tamu dia makan sampai kenyang begitu sudah tahu bahasanya mereka itu hanya pura-pura maka dia menangis gitu kan kemudian dilaporkan ke Rasulullah dan Rasul kemudian apa mendapat wahyu ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang isar. Isar itu mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal dirinya itu butuh diberikan kepada orang lain. Nah, ini lebih utama justru. Kalau orang yang punya kemudian bersedekah ya itu udah udah harusnya. Tapi ketika orang butuh dia bersedekah ini lebih utama. Kata Imam Qayyim al-Jauziyah. Ibu ya, ini secara secara akal juga, iya secara akal, tapi secara dalil, iya. Jadi secara dalil eh, apa? Yang lebih utama adalah mereka yang dalam keadaan susah, mereka mau bersedekah. Ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayatnya ibu ketemu nggak? Al Ya bacain juga. Sembilan. Ah bacain ayatnya. Dan orang-orang Ansor mm -hmm. yang telah menempati kota Madinah dan telah mhm. beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin mereka mencintai orang yang berhijab ke tempat mereka dan mereka menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri hmm. meskipun mereka juga memerlukan yeah. dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung yeah. dan itu diantaranya uh, eh, kisah itu tentang itu juga apa para sahabat yang membagi hartanya kepada orang muhajirin bu ya yang mengatakan ada istrinya ada tiga coba kamu lihat istri saya ada yang kamu sukai saya talak kemudian kamu nikahi sampai kayak gitu ibu isarnya orang orang ansor apa orang ansor kepada menghajiri sampai istrinya aja dikasihkan kepada saudaranya menghajiri apalagi hartanya yang lainnya sampai ada kisah juga Ali bin Abi Thalib ibu dalam keadaan susah dia disuruh beli sesuatu kan kemudian dia bawa itu ke pasar ada orang yang minta dikasihkan itu kemudian pulang lagi nggak bawa apa-apa ditanya oleh Fatimah mana Terus saya kasihkan kemudian dikasih lagi oleh Fatimah beberapa dirham dibawa lagi di, di apa kemudian di, eh, disedekahkan sampai berapa kali akhirnya terakhir ada yang ngasih apa namanya kendaraan ya Allah ganti dengan yang lebih banyak ada kendaraan kemudian dijual kemudian menghasilkan uang yang banyak jadi intinya yang lebih aktual ya adalah kata Ibnu Qayyim dalam keadaan butuh kita dalam keadaan susah kita bersedekah ini adalah lebih afdal daripada orang yang dalam keadaan mampu kemudian dia bersedekah Allah Adam bisawab Ya sampai di sini Allah alam bisawab ya mohon maaf ada kekurangannya Akhirul kalam Subhanallahumma bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubi ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh